ala ma manna alaina min ni'amin azimah senantiasa kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala dengan syukur yang setinggi-tingginya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan majelis taklim kita kepada pembahasan berikutnya yaitu at-tawassul wa talabus syafa'ah terkait dengan tawassul dan meminta syafaat. berkata penanya hafidahullah bimadza natawassalu ila Allah dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah bahwasanya at-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'un bentuk tawassul itu ada yang boleh, ada yang terlarang. Tawassul yang al-jaiz wal matlub tawassul yang boleh dan di tuntut atau dianjurkan adalah tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amali salih wa talabid du'a minal ahya as-salihin Qala Allah Ta'ala al asmaul husna fad'uuhu biha. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu al wasilah. Wa وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ila إلى al الحديث Tawassul yang boleh dan dituntut darinya adalah bertawassul melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Naam, yaitu beribadah kepada Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian pula bertawassul melalui amalan-amalan saleh. <clears throat> yakni berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan soleh kita. Kemudian juga talabud doa minal ahya solihin Meminta kepada orang yang masih hidup dan orang yang soleh agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni mendoakan kita semua. Maka semua itu adalah jenis-jenis tawassul yang boleh. Di antara dalilnya adalah firman Allah taala <clears throat> di dalam Suratul A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah taala memiliki nama-nama yang baik, maka beribadalah, berdoalah, yakni beribadalah dengan melalui nama-nama Allah yang baik itu <clears throat> yakni biha bi asma'ihi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa beribadah kepadanya melalui nama-nama nama-namanya Jalla wa Ala yang baik dan sempurna. Naam, oleh karena itu dalam doa kita menyebut ya Allah. Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu a'raful ma'arif. Naam, yang mewakili seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Begitu pula kita meminta ya Rabb maka kita berdoa melalui nama Allah Ar-Rabb Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim dan seterusnya. Maka itu berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka itu syar'i, dibolehkan dianjurkan di dalam syariah. Bahkan doa yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan asma Allah ini telah terdahulu barakallahu fikum dalam banyak majelis-majelis kita kita telah menyinggung dan menjelaskannya. Naam. Dan diantara adab-adab di dalam bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala adalah menyebut nama Allah dengan menyesuaikan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dari dengan apa yang kita minta. Naam, ya Rahm, ya Rahman, irhamna. Naam, ya Karim, akrimna dan seterusnya. Ya Latif ultuf bina Wahai Allah yang maha rahman Rahmatilah kami Wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Mulia, muliakanlah kami Wahai Allah yang maha lembut Berlembutlah kepada kami Dan seterusnya barakallahu fikum Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita berdoa dengannya Itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. <clears throat> ya, tetapi untuk nama Allah lafzul jalalah dan juga nama Allah Ar-Rabb itu mewakili dari seluruh apa yang kita minta. Boleh. Ya, dan merupakan adab jenis apapun yang kita minta untuk menyebut nama Allah lafzul jalalah dan juga nama Allah Ar-Rabb. Naam. Berbeda dengan nama-nama Allah yang lain, maka kita upayakan untuk meminta sesuai dengan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita minta. Naam. Demikian ikhwani fi din azzakumullah. <clears throat> Naam. Kemudian juga ya dalam sebagian dalil boleh kita berdoa dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tidak mutlak dan tidak seluruhnya. Ya, dalam hal tertentu seperti berlindung kepada Allah itu boleh dengan sifat Allah seperti dalam hadis-hadis a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir misalnya a'udzu bi kalimatillahi tammah dan seterusnya maka itu adalah bentuk ta'awud yakni memohon perlindungan kepada Allah boleh dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-izzah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan sifat kemuliaanmu ya Allah. Aku berlindung dengan sifat kekuasaanmu ya Allah kudratika Ya, maka itu boleh dalam hal al-isti'adzah ya karena datang dalil secara khusus barakallahu fikum juga ya hadis Rasulullah a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli apa min kulli min syarr a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa nah juga kita berlindung kepada Allah dengan sifat Allah yaitu al kalimat ya nama Allah Kalim al-kalam adalah sifat Allah taala, yakni al-kalimat. Naam. Itu merupakan sifat. Akan tetapi ketika kita berdoa meminta kepada Allah selain dalam hal istiadah ini, maka tidak boleh kita memakai sifat. Ya. Tidak boleh kita meminta kepada Allah as'aluka uh, apa? Uh, kita menyebutkan ya izzah, ya kudrah, ya dalam bermunada memanggil Allah Ta'ala, kita menggunakan sifat itu tidak dibolehkan. Ya, akan tetapi kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, Naam, ya Latif, ya Aziz, ya Karim. Kita tidak mengatakan ya Izzah, ya Khalqa, ya Kudrah, Naam, tidak. Ya, tetapi dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dibolehkan. Nah, alhasil bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah adalah tawassul yang masyru'ah yang disyariatkan oleh Allah bahkan doa kita lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala ketika kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian pula firman Allah Jalla wa Ala, <clears throat> "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah alwasilah, wasilah yakni taqarrabu ilaihi bi taatihi wal amali bima yurdih, yakni mendekatkan dirilah kepada Allah melalui ketaatanmu, amalan-amalan soleh yang Allah ridhoi Naam, berarti beribadah kepada Allah melalui amalan-amalan soleh, bertawassul dengan amalan soleh, itu perkara yang masyru'ah, yang disyariatkan berdasarkan ayat ini dalam suratul Ma'idah ayat ke-35. Naam, demikian pula hadis yang masyhur dan ma'ruf ya yang juga akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah yaitu bertawassul dengan amalan soleh dari tiga orang yang terjerembab di dalam gua. Lalu mereka semua berdoa, meminta kepada Allah melalui amalan-amalan soleh mereka. Ini dalil bahwasanya boleh bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Yang satu, mengingat si amalan solehnya dalam hal birrul walidain. Yaitu berbuat baik pada kedua orang tuanya. Naam. Lalu dia mengingat perbuatan birrul walidainnya tersebut, lalu dia meminta kepada Allah melalui amalan soleh itu untuk dibebaskan dari gua. Yang satunya sifat amanah yang dia mengingat ya dengan amanahnya dari harta seseorang yang pernah menjadi pembantunya lalu dia pergi meninggalkan sebagian dari gajinya lalu gaji itu dikembangkan menjadi besar ketika orang itu datang dia meminta sebagian gaji yang dia tinggalkan maka ditunjukkanlah padanya dari hewan-hewan ternak yang sangat banyak ya bahwa itu semua adalah milikmu maka orang itu merasa dihinakan ya saya tahu bahwa gaji yang saya tinggalkan cuma sedikit ya akan tetapi engkau mengatakan itu semua milikmu ternyata itu adalah hasil dari gaji yang sedikit itu dikembangkan ya karena sifat amanahnya dia menjaga ya amanah dari hak orang lain maka dia mengembalikan seluruhnya. Naam, dia mengingat dengan sifat amanah itu lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari mulut gua. Dan yang ketiga adalah keimanannya yaitu ketika dia meninggalkan az-zina, perbuatan zina. Ya. Dengan uh, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul ya tiba-tiba ketika diingatkan oleh wanita tersebut. Naam, maka dia meninggalkan wanita itu dan meninggalkan az-zina. Ya, sebab dengan amalan-amalan soleh mereka berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala membebaskan mereka semua. Ini menunjukkan dalil bahwasanya bertawassul melalui amalan-amalan soleh itu adalah sesuatu yang masyru'ah Naam. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam Ahmad dalam Musnadnya dan yang lainnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi fi ilmi ghaibi 'indak dan seterusnya al hadis Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu ya Allah bikulli dengan seluruh dengan setiap nama yang engkau namakan pada dirimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah melalui nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan pada dirinya. Nam, Ya, ini menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama. Naam, sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu ya Allah. Ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. atau alam tahu ahadan min khalki atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Ya, awis ista'tharta tabihi fi ilmil ghaibi indak atau nama-nama yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu ya Allah. Di sini dalil bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak dibatasi dengan 99 saja. Tetapi banyak dari nama-nama Allah yang Allah sembunyikan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan pada makhluknya. Allah sembunyikan awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Naam, maka tidak boleh kita membatasi ya nama-nama Allah dengan jumlah tertentu, apalagi membatasi dengan tujuh ya atau dengan 13 ya ataupun dengan 99 sebagaimana datang dalam riwayat Bukhari Muslim ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah hadis itu bukan menunjukkan batasan bahwa Allah memiliki nama 99 siapa yang menghitungnya yakni beribadah dengannya menghafalkannya beramal dengannya maka dijamin masuk surga. Dakhalal jannah. Naam, 99 dalam hadis ini itu bukan menunjukkan batasan. Barakallahu fikum tetapi Rasulullah SAW memberitakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah 99. Ya, wa illa sebagian ulama ada khilaf di kalangan ulama dalam meneliti ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, sebagian menyimpul, menye, me, me, menyimpulkan 99 yakni 81 di dalam Al-Quran dan 18 di dalam hadis. Seperti Imam Ibnu Uthaimin rahimahullah, beliau mengumpulkan demikian di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah ya dalam menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan 99 itu menelitinya mendapatkan dari Al-Qur'an 81 dan 18 dari hadis, hadis yang sahih. Berarti 99. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ya bisa 100 bisa lebih. Ya, yang beliau teliti ya seperti nama Allah yang idofah, Dzul Jalali Dzul Jalali ya itu juga nama Allah Subhanahu wa taala pemilik Al Jalal yakni kemuliaan ketinggian Naam sehingga ketika itu dimasukkan maka bertambah lebih dari 99 Naam walhasil barakallahu fikum ya dan yang lainnya ya sehingga nama-nama Allah tidak dibatasi dengan 99 saja apalagi datang dalam hadis yang dinukilkan oleh Syekh di sini ya adanya lafaz awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak atau melalui nama-namamu ya Allah yang engkau sembunyikan di sisi ilmu ghaibmu. Naam. Walhasil ya kita tidak membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah tertentu. <clears throat> Naam. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu fil jannah yaitu tatkala seorang sahabat meminta kepada Rasulullah agar dia didoakan masuk surga menemani Rasulullah di surga ya maka Rasulullah menjawab hadis ini dalam sahih Imam Muslim rahimahullah kata beliau alaihi salatu wassalam a'inni ala nafsika bikathratis sujud ya tolonglah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Yani jika engkau ingin untuk di surga bersamaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka perbanyaklah sujud. Ya, enam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yakni membolehkan untuk bertawassul dengan amalan saleh yaitu dengan kathratus sujud ya dengan memperbanyak sujud barakallahu fikum dengan uh, lafaz beliau a'inni ala nafsika tolonglah aku terhadap dirimu yaitu dengan memperbanyak sujud. Naam. Maka barakallahu fikum ini dijadikan sebagai dalil bahwasanya bertawassul melalui amalan soleh itu perkara yang masyru'ah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, demikian pula <clears throat> juzu tawassul bihubbillah di antara tawassul yang boleh. Naam, selain yang disebutkan tadi dengan tawassul melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, melalui amalan saleh dan juga meminta doa kepada orang yang hidup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang hidup bukan yang sudah mati. enam atau yang masih hidup namun tidak berada di tempat. Semua itu syirkum billah. Ya, merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan adalah orang yang masih hidup, soleh dan dia ada di depan kita. Ya, seperti Rasulullah Rasulullah eh, para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW meminta kepada paman Rasulullah Al Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau hidup, beliau orang soleh, ya dan hadir di di di, di tempat, ya bukan di seberang di tempat yang jauh sana, ya maka berdoa seperti itu kepada yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak berada di tempat meminta kepadanya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga tawassul yang boleh adalah tawassul bihubbillah wa hubbina lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal auliya <clears throat> lianna hubbana lahum minal minal amali salih yaitu boleh kita bertawassul melalui kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa taala kecintaan kita kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam kecintaan kita kepada wali-wali Allah Naam, kecintaan kita pada mereka itu merupakan amalan soleh. Ya, sehingga boleh kita mengucapkan Allahumma bihubbika li rasulika wa auliyaika unsurna wa bihubbina li rasulika wa auliyaika asfina boleh kita berdoa misalnya <clears throat> kita mengucapkan ya Allah dengan kecint bihubbika dengan kecintaan kepadamu Naam dan kecintaan kepada Rasulmu, kecintaan kepada wali-walimu, unsurna, tolonglah kami ya Allah. Naam, yakni kita meminta kepada Allah melalui al-hub tadi, yaitu kecintaan kita baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada wali-walinya, semua itu adalah amalan soleh. Ya, ketika kita mencintai saudara kita yang soleh, itu adalah amalan soleh. <clears throat> Maka kita berdoa, meminta kepada Allah melalui kecintaan kita tersebut, maka itu adalah perkara yang dibolehkan dan disyariatkan di dalam syariatul Islam termasuk tawassul yang dibolehkan ya Allah dengan melalui kecintaan kami kepada rasulmu kepada wali-walimu sembuhkanlah kami ya keluarkanlah kami dari musibah yang menimpa dan seterusnya dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan soleh. Nah, <clears throat> kemudian kata beliau, adapun tawassul mamnu, tawassul yang dilarang. <clears throat> Nah, tawassul yang dilarang <clears throat> seperti ul amwat, watalabul hajat minhum kama huwa waqi'ul yaum wa huwa syirkun akbar liqaulillahi ta'ala wala tad'u wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin ay minal musyrikin yaitu berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal ya amwat begitu pula meminta hajat kepada mereka ya kita apa ajukan permintaan permintaan kita kepada mereka yang sudah meninggal ya kita butuh kesembuhan misalnya, kita butuh rezeki, kita datang di kuburannya meminta. Ya. Maka itu syirkun akbar. Tetapi kalau kita datang di kuburannya dan kita minta kepada Allah namun di sisi kuburnya, maka itu kata para ulama itu syirkun asghar. Nah, yaitu menjadikan tempat kuburan itu sebagai tempat yang afdol dan mustajabah. Ya, padahal itu menyelisih syariat. Nah, kuburan bukan tempat berdoa. Ya. Kuburan sekali lagi bukan tempat berdoa, bukan tempat beribadah. Bahkan kuburan itu diharamkan ya beribadah padanya. Ya. Diharamkan beribadah di kuburan kecuali yang datang dalilnya secara khusus. Ya. Seperti salat jenazah di kuburan. Rasulullah SAW melakukannya karena tidak sempat menyolahkan men, men, apa, mensolatkan jenazah seorang wanita penjaga masjid ya atau yang membersihkan masjid meninggal Rasulullah tidak tahu sehingga Rasulullah tidak sempat menyolatkan dengan solat jenazah setelah dikuburkan Rasulullah SAW datang ke kuburannya dan mensolatkan solat jenazah ya di kuburannya ini dalil yang khusus adapun beribadah dengan ibadah-ibadah umum yang lainnya yang tidak datang darinya dalil maka diharamkan beribadah di kuburan. Ya, seperti membaca Al-Qur'an, ya, berdoa di sisi kubur. enam itu haram. Ya, berbeda kalau sedang menguburkan. Itu juga datang dalil khusus ya, ketika seseorang sedang menguburkan Rasulullah sedang menguburkan bersama para sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberi uh, ingatan, memperingatkan kepada <clears throat> para sahabat yang di sekeliling kuburan tersebut. Beliau mengatakan, "Is'alu li akhikum ats fa innahu an yus'al." Ya, mintalah untuk saudaramu ini supaya dia dikokohkan oleh Allah taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yakni mungkar dan nakir karena sekarang dia ditanya. Ya, maka kita doakan dia. Ya, itulah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, "Yutsabbitullahu ladina amanu bil kauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Semoga Allah taala mengukuhkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia dan di yaumul akhirah, yakni di alam kuburnya dan di akhirat yakni di yaumul kiamat kelak. Naam. Demikian barakallahu fikum sehingga ini dalil yang khusus ya. Kita ketika sedang menguburkan kita doakan saudara kita ya kekokohan agar diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah taala melalui mungkar wa nakir. Ya. Kemudian juga doa ketika mengunjungi kuburan, ya, itu doa umum. Ya, tidak datang ke kuburan khusus. Ya. Uh, apa namanya? kuburan demi kuburan. Ya, tidak tetapi umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita bagi orang yang melewati kuburan atau yang mengunjungi kuburan berziarah ya untuk mendoakannya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal muminina wal mu'minat Allah uh, eh, nam nasallallahu lana wa lakumul afiyah ya itu doanya keselamatan atas kalian kalian seluruhnya ya makanya pekuburan kaum muslimun tidak boleh dicampur dengan kaum kafirin karena kalau kita doakan itu mengenai semuanya, ya. Akan tetapi di zaman kita sekarang yang uh, banyaknya penyelisihan terhadap syariat yaitu menggabungkan kuburan kaum muslimin dengan kafirin, maka ketika kita mengucapkan doa kita niatkan untuk khusus orang-orang yang beriman saja. Khusus kaum muslimin, muslimat saja. Ya, tidak kepada kaum kafirin. Assalamualaikum Selamatan atas kalian wahai penduduk kubur dari kalangan muslimin muslimat mukminin mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahikun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kami akan menyusul kalian, maka kami berdoa kepada Allah untuk kami dan untuk kalian yaitu al-afiyah, penjagaan, pemeliharaan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya barakallahu fikum. Tidak datang khusus pada kuburan tertentu. Ya, untuk mengkhususkan doa kepada mereka itu tidak dibolehkan di pekuburan ya secara khusus akan tetapi didoakan di luar di sujud kita dimanapun kita berada dalam doa-doa kita di kiamul lail ya dalam sholat lima waktu ketika kita berjalan kita doakan tidak harus datang di kuburannya nah Allah taala Maha mendengar ya Maha melihat apakah Allah akan mengabulkan kalau nanti di kuburannya ya dan Allah tidak mengabulkan kalau kita doakan dari jauh nah tidak ada barakallahu fikum tidak demikian ya nah sekali lagi kuburan bukan tempat beribadah ya membaca Al-Qur'an adalah ibadah bukan di kuburan tilawatul Qur'an ya berdoa bukan di kuburan barakallahu fikum oleh karena itu Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis secara khusus Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, "La taj'al buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Apa maknanya? Yaitu rumah yang tidak pernah dipakai beribadah. Ya, tidak pernah dipakai sholat sunnah. Maka itu ibaratnya seperti kuburan. Apa maknanya? Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat beribadah barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat diharamkan membangun masjid sebagai tempat ibadah, tempat sujud di dekat dengan kuburan. Ya, tidak boleh memasukkan masjid di dalam di, kuburan di dalam masjid dan tidak boleh membangun masjid di pekuburan atau di dekat kuburan. Ya, itu keras larangannya. Itu semua dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Ya, dan inilah kekeliruan yang terjadi pada umumnya kaum muslimin wal muslimat terkait dengan kuburan ini. Naam. Barakallahu fikum. <clears throat> Fa nas'alullah salamata wal wal hasil semua itu menjadi sebab-sebab yang mengarah kepada kesyirikan. Ya. Harus bertawassul melalui kuburan, harus datang berdoa di sisi kubur karena itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah ini sudah keyakinan syirik ya enam <clears throat> kalau dia berdoa langsung kepada yang mayitnya maka itu syirkun akbar apa syirik besar enam sebagaimana yang terjadi di zaman kita sekarang maka itu syirik besar kata beliau yaitu berdoa melalui mayit-mayit yang telah ada dalam kuburnya mengungkapkan ya mengajukan kebutuhan-kebutuhan kita agar mereka bisa memenuhinya. Nah, ini syirkun akbar. Allah taala berfirman wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa dari kepada selain Allah taala sesuatu yang tidak memberi manfaat tidak pula memberi madarat kepadamu. Jika engkau melakukannya maka engkau termasuk orang yang zalim, yakni orang yang musyrik. Nah, kata beliau ai musyrikin ya adzalimin ai minal musyrikin. Jadi ini lafaz-lafaz barakallahu fikum yang perlu kita ketahui dalam eh, nas-nas uh, Al-Qur'an atau hadis ya kata dolim itu terbagi dua begitu pula fasik dan begitu pula kufur ya sama ada kufur akbar kufur kecil ada dolim akbar ada dolim kecil ada fasik akbar, ada fasik kecil. Ya, kalau fasik, dolim, kufur akbar itu keluar dari Islam. Kalau kufur, dolim, fasik kecil, maka itu tidak keluar dari Islam. Ya, demikian ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah taala terkait dalam suratul Maidah terkait dengan uh, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah mereka itu orang kafir mereka itu orang zalim mereka itu orang fasik ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan yakni di sini terbagi dua ya kufrun duna kufrin ini kufur kecil dengan kufur kufrun akbar Zulmun duna zulmin ini zulim kecil, kedoliman kecil dan kedoliman besar dan fiskun duna fiskin, kefasikan yang kecil dan kefasikan yang besar. Naam, sehingga lafaz seperti ini ya butuh untuk dipahami oleh kaum muslimin. Naam, tidak semua orang yang melakukan kekufuran lalu dikatakan kafir keluar dari Islam. Ya, tidak semua orang yang melakukan kedoliman dikatakan kafir keluar dari Islam. Tidak semua orang yang melakukan kefasikan dikatakan keluar dari Islam. Nah, akan tetapi ya memiliki kawaid, kaidah-kaidah dan batasan-batasan. <clears throat> Taib. Kemudian Amat tawassul bijahir Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ya Rabb bijahi Muhammadin asfini fahada bid'atun lianna sahabat lam yaf'aluhu wa lianna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi wa lam yatawassal bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ya tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dilarang ya tawassul dengan apa kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya seperti kita mengatakan ya Rabb wahai Allah Rabbku dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sembuhkanlah aku, maka berikanlah aku kebutuhanku. Ya, ini bid'ah kata beliau. Ya, ini doa melalui kedudukan Rasulullah itu bid'ah karena para sahabat tidak melakukannya. Ya, Umar radhiyallahu taala bertawassul dengan Abbas yakni pada saat beliau masih hidup. Ya, Umar meminta kepada Abbas, paman Rasulullah SAW, beliau masih hidup dan ada di tempat untuk berdoa kepada Allah. Meminta turunnya hujan, ya di musim paceklik. Abbas dipanggil karena dia pamannya Rasulullah yang paling dekat dengan kerabatnya Rasulullah SAW. Ya, dia lebih afdol dari sisi kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar memanggilnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertawassul melalui Abbas. Ya, lalu kemudian Abbas berdoa. Kepada siapa berdoa? Kepada Allah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ini beda dengan bertawassul ya kepada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup, nah para sahabat bertawassul pada Rasulullah alaihissalatu Wasallam, ya, meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan ya meminta kepada Rasulullah SAW nam, ya dalam berbagai uh, permintaan ya bertawassul kepada beliau alaihi salatu wassalam nam di masa hidupnya ini sama dengan tawassulnya Umar kepada uh, eh, Al Abbas ya radhiyallahu taala anhu atau bertawassul ya dan ini pengkhususan pengecualian barakallahu fikum untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yaitu dalam hal uh, keringatnya ya atau ludahnya atau rambutnya alaihi salatu wassalam ya uh, sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam nah ini datang ya pendalilan yang khusus ya dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, akan tetapi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya sudah tidak ada lagi semua itu. Kita tidak mendapatkan keringat Rasulullah, kita tidak mendapatkan rambut Rasulullah SAW. Ya, maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah, bertawassul melalui kedudukan Rasulullah. Ya, lalu kita berdoa dengan kedudukanmu ya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala maka aku meminta sembuhkanlah aku dan seterusnya. Nah, maka itu bid'ah kata beliau ya karena para sahabat tidak melakukan hal demikian ini. Naam dan walam yatawassal bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Para sahabat tidak bertawassul kepada Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Afwan, saya ulangi kembali ya. Jadi tawasulnya sahabat dengan keringat, dengan rambut itu semasa hidupnya Rasulullah. Afwan, semasa hidupnya Rasulullah, bukan sepeninggalnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, itu boleh. Ya. Dan dilakukan oleh sahabat. Nam, Akan tetapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dan tidak dilakukan oleh sahabat. Walaupun Misalnya masih tersimpan ya keringat atau rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka itu tidak dibolehkan. Naam. Maka setelah Rasulullah meninggal tidak boleh kita bertawassul melalui kedudukan beliau. Lalu kita berdoa kepada Allah meminta dengan melalui menyebut kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawassul-tawassul yang dibolehkan tadi di atas. Naam, maka di antara tawassul yang diharamkan adalah bertawassul melalui kedudukan Rasulullah sepeni setelah beliau meninggal dunia. Naam. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita cukupkan insyaallah karena waktu salatul isya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah. Kalau apa? Nah. Iya. E, bagus pertanyaannya, masya Allah. Dan ini banyak dilakukan ya orang-orang tua kita, orang-orang dulu itu kalau mereka sakit menyuruh kita untuk bersalawat. Apa maknanya ini? Ya, ini sama dengan makna yang kita bahas, yaitu bertawassul meminta kepada Allah melalui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat adalah perintah, ya, tapi tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan sakitnya kita. Ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita diperintah untuk bersalawat dan memiliki keutamaan yang besar. Ya, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah pun bersalawat kepadanya. Naam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali salawat, maka sallallahu alaihi asyarah. Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali. Ya, itu keutamaan dan tidak dihubungkan dengan apa? Dengan sakit atau permohonan-permohonan kita yang lain. Maka ketika seseorang mengatakan demikian, bagi orang yang sakit, bersalawatlah engkau kepada Rasulullah agar engkau disembuhkan, ya maka ini termasuk apa larangan tawassul melalui kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam. Nah, maka itu diharamkan barakallahu fikum dan tidak dilakukan oleh para salaf. Nah, wallahu taala a'lam بالصواب